Saya wasiatkan Pertama untuk diri saya sendiri dan ikhwah serta akhwat sekalian. Marilah kita mengambil tiga perkara pokok sebagai sumber kebahagiaan kita. Yaitu apabila kita dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hadapi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila suatu saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan satu ujian dalam kehidupan di dunia ini. Maka marilah kita hadapi hal itu dengan sabar dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan apabila kita sebagai manusia yang sangat terbatas, terperosok pada satu kesalahan dan dosa, maka mari kita bersegera untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan dan dosa kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan kita bertaubat kepadanya. Itulah tiga perkara yang apabila seorang hamba mau mengambilnya, maka dia akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau menyatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara atau urusannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sungguhnya semua urusannya adalah baik. In asabat musarra syakara. Fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Maka syukur itu adalah sebaik-baik sikap bagi seorang yang mendapatkan kenikmatan. Wa inna sababu sabara. Dan apabila ditimpa suatu musibah dia sabar, fakana khairan lahu. Maka itu sikap yang terbaik bagi seorang yang mendapatkan musibah. Walisahadali ahadin kata Nabi sallallahu dan ini tidak dimiliki oleh seorang pun illa lil mu'min kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum ظلموا أنفسهم li الله wa man yaghfiru يغفر illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun dan orang-orang yang apabila terlanjur melakukan perbuatan keji atau dia menzalimi dirinya sendiri dia segera ingat Allah Subhanahu wa taala lalu dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak terus-menerus di dalam dosa dan kesalahannya padahal dia tidak padahal dia telah mengetahui al muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama kita amalkan wasiat tersebut agar kita mendapatkan kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala baik di dalam dunia ini maupun nanti di yaumul akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala wabil khusus kepada kedua calon mempelai hendaklah sifat-sifat tersebut betul-betul ditanamkan pada diri kalian berdua. Hendaklah kalian menjadi seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, yang selalu menyadari kesalahan dan kekurangan diri kalian, dan selalu berupaya untuk sabar terhadap apa yang Allah tentukan bagi diri kalian. Kemudian al muslimin rahiman wa rahmatullah Menikah itu adalah suatu yang lazim dan biasa dilakukan oleh manusia. Bukan hanya kaum muslimin, orang-orang kafir, bahkan orang suku pedalaman, mereka mengenal dan mengetahui nikah. Karena itu mereka juga mencela hubungan seorang laki-laki dan wanita yang tidak diikat dengan sebuah pernikahan. Sebodoh apapun manusia itu. Maka pernikahan merupakan satu yang lazim. Tidak boleh kemudian kita lebihkan dari kapasitasnya. Apalagi kita jadikan suatu hal untuk kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala dengan hura-hura ya, bersenang-senang dengan maksiat, musik, ikhtilat, apalagi sampai menjurus kepada kesirikan, meramal-ramal hari lahir, hari baik dan tidak baik, atau hal-hal yang semisal itu dari perbuatan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan mengkufurinya. Maka pernikahan adalah satu yang lazim, tinggal kita ini diberikan satu tugas dan kewajiban oleh syariat agar kita melaksanakan sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan syariat nikah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Allah ja'ala lakum min anfusikum azwaja وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bagi kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan kalian. Allah jadikan laki-laki cenderung kepada wanita yang sama-sama manusia. Para ahli tafsir menyatakan kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau di dunia ini manusia cuma laki-laki saja. Sedang yang perempuan bukan manusia. Jin atau binatang. Maka tentu kerusakan dan kerusakan yang akan terjadi dan kaum laki-laki tidak punya kecenderungan kepada makhluk-makhluk tersebut. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan pasangan bagi manusia, manusia yang semisalnya dari jenisnya. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memelihara manusia Lalu Allah jadikan untuk kalian dari pasangan-pasangan kalian itu anak-anak dan keturunan. Ini salah satu hikmah pernikahan Rahasia besar pernikahan diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik. Untuk mendapatkan keturunan yang baik dan tidak perlu khawatir punya keturunan banyak sampai memenuhi bumi tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah yang memberi rizki dan Allah sudah tentukan bumi ini tempatnya. Tidak mungkin penuh kok kurang mau ke planet yang lain mustahil. Kita tidak mungkin menyalahkan Allah Subhanahu wa taala sekedar dengan pikiran orang-orang yang tidak memahami hikmah Allah Subhanahu wa taala. Warazaqakum minas thayyibat dan Allah yang memberi rezeki kalian dari yang baik-baik. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang besar kepada kita sekalian. Maka mari kita menjadi hamba yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengamalkan ayat Allah pernikahan ini, kita tidak gamah. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memelihara kita, Allah akan memberi rezeki kita dan Allah akan menjaga kita dengan syarat kita mau menjaga Allah Subhanahu wa taala. Di antara keajaiban nikah, ma'asir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu bahwasannya dua orang laki-laki dan wanita yang belum pernah ketemu, belum memahami sifat masing-masing, tapi dengan pernikahan itu dia akan bisa menjalin sebuah kecintaan, sebuah kasih sayang, sebuah ikatan yang tidak pernah dilihat pada ikatan-ikatan yang lain. Tidak pernah dilihat pada cinta-cinta yang lain. Tidak pernah dijumpai dalam pertalian-pertalian yang lain. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dari hadis yang dikeluarkan dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Ibnu Hakim rahimahumullah Rasul kita yang mulia menyatakan lam yura lil mutahab mutakafina. Dalam bacaan yang lain, lam yura lil mutahabbaini mislun nikah. Tidak pernah dilihat, tidak pernah dijumpai bagi orang-orang yang mengikat cinta dan kasih sayang semisal ikatan pernikahan. Kita bisa saksikan dan kita bisa kita rasakan. Bagaimana seorang laki-laki yang tadinya dia sendiri, yang tidak mengenal calon istrinya sebelumnya, lalu diikat dengan seorang wanita. Betul-betul dia seperti bagian dirinya sendiri. Dia bekerja membantu tulang, dia relakan itu untuk memenuhi kewajibannya bagi istrinya dan seterusnya dari sekian bukti-bukti kebenaran apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faidah dan hikmah serta rahasia Kenapa Islam menganjurkan pernikahan dan memerintahkan supaya dipermudah, jangan dipersulit. Kadang-kadang seorang karena kerjaan belum mapan. Sedang mapan itu ukurannya tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia hari ini. Ya, sehingga menghalangi sulitnya pernikahan. Karena itu mari kita mudahkan apa yang dimudahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Karena itu ma'asir al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah wal akhwat fillah. Hendaklah kita berupaya untuk memilih pasangan hidup itu yang baik. Suami mencari calon istri itu yang baik. Jangan asal ketemu di jalan. Ya. Dan istri hendaklah mencari calon suami yang baik. Bagaimana kriteria secara syar'i suami yang baik? Kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Jika atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuh, kata Nabi. Kalau datang kepada kalian wahai wali yang punya anak putri, ya, seorang yang kalian telah ridhoi agamanya, Kenapa disebutkan agama? Karena seorang laki-laki yang punya agama, dia akan punya poros besar untuk menunaikan hak-hak istrinya. Seorang yang tidak biasa menunaikan hak istrinya, artinya kewajibannya, berarti itu kembalinya kepada kurangnya agamanya. Ini rahasia hadis tersebut. Seorang yang datang kepada kalian yang kalian telah ridhoi agamanya. Kenapa Nabi sebut agamanya? Karena itu merupakan poros besar. Seorang mau menunaikan apa? Hukum. Hak-hak masing-masing. Istri yang punya agama, dia akan takut kepada Allah kalau sampai tidak melaksanakan kewajibannya. Suami yang baik agamanya, dia akan takut kepada Allah kalau sampai tidak menunaikan hak-hak istri. Ya? Dan kalian telah ridai akhlaknya. Kenapa disebut akhlak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena akhlak itu nanti akan membuahkan husnul maah, Bagusnya kehidupan dia, bagusnya muamalah dia, bagusnya dia di dalam mencari rizki, ini petunjuk Rasul kita Muhammad SAW. Maka bagi para wali yang punya anak putri, perhatikan hadis Rasul kalian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Maka ketika sudah diridhoi agama dan akhlaknya, apa kata Nabi SAW? Fazawiju, nikahkan anak kalian dengan laki-laki yang seperti itu. Ya, yang bagus agamanya, bagus akhlaknya. Illa tafalu kalau kalian tidak kerjakan, takkan fitnatun fil ardi wa fasadun yang akan terjadi adalah fitnah yang ada di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Kenapa? Apabila seorang wali sudah apa? Tarwabu fi zawil wal ma. Lebih cenderung kepada laki-laki yang sekedar punya kedudukan. Punya status yang istimewa di dalam masyarakatnya. Sekalipun tidak punya agama. Atau sekedar barangkali hartanya Demikian juga sebaliknya. Maka dikatakan para ulama kita, biasanya fitnah dan kerusakan itu munculnya dari sekedar status dan harta itu tadi. Apabila tidak dilandasi oleh agama. Karena itu harta kayak apapun dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu tidaklah dilandasi dengan agama maka akan menjadi sebuah maslahat dan kebaikan bagi pemilih ini. Ma'asir alikhwah, itu cara mencari secara sari dari kriterianya. Adapun kalau secara prakteknya, bukan aib. Sekali lagi, bukan aib. Seorang wali atau seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh Ingat, sekarang ini sunnah Nabi semacam ini berupaya diperangi oleh orang-orang yang tidak mencintai sunnah. Kadang pikirannya ya malu lah. Nawar-nawarkan anak gadis. saya nggak laku aja. Nah, enggak. Kalau kita lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Ya, Siddiqah Al-Kubra. Istri Rasulullah SAW awal dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak malu. Kenapa? Karena itu kebaikan. Dan dia ingin mendapatkan kebaikan. Tawarkan. Yang punya anak putri itu tawarkan kepada orang-orang yang saleh sehingga ketika dia lepaskan anak putrinya, dia sudah tumak ninah. Dia yakin bahwasanya laki-laki yang dia pilih tadi adalah seorang yang bisa membimbing dan membawa anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kisah yang masyhurah tentang bagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kalau tadi Rasulullah dengan istrinya Khadijah, siapa yang tidak mengenal kebaikan Ummul Mukminin Khadijah? Ya, wanita salah satu wanita dari tiga wanita dunia terbaik dari Maryam bintu Imran. Sebelumnya Asia ya Imra'atu Fir'aun dan Khadijah pintu Al-Khuwaini radhiyallahu anhum jami'an. Nah, jadi seperti itu kejadian pada Rasulullah SAW. Demikian juga kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Hafsah radhiyallahu anha menjanda, beliau tawarkan kepada Abu Bakar Ya, bukan masalah siapa yang mau, silahkan. Bukan begitu. Dia datang kepada Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq berudur, dia datang kepada Utsman bin Affan yang pada akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bahkan dicantumkan dalam hadis menunjukkan itu merupakan contoh yang sangat bagus. Tidak usah malu. Ya, kita harus menunjukkan bagaimana cara Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sekalipun manusia-manusia hari ini berupaya untuk menghilangkan cara-cara yang baik tersebut. Sehingga kadang-kadang anak gadisnya dibebaskan cari sendiri. Cari. Tadi nemu di mana? Sana dekat pasar. Nah, sudah daripada kebablasan dinikahkan saja. Ini jangan. Jangan gak ada rotan akar pun jadi masalah pernikahan itu. Jangan alternatif. gak ada yang kopiahan ya pakai yang pelangkonan misalkan begitu. Jangan. Harus betul-betul dipilih. Apalagi itu putri kita. Seorang wanita itu sangat terbatas ma'asir alikhwah. Karena itu carikan pemimpin yang bagus. Tawarkan putri kita kepada rasul yang saleh. Dan kisah seperti kisah Khadijah atau kisah Hafsa. Itu tidak mengharuskan yang ditawari itu seorang yang masih bujang. Kadang kita punya anak putri kalau nikahnya nggak sama bujangan gengsi. Enggak. Ya. Yang ditawari siapa? Abu Bakar Siddi. Yang ditawari siapa? Utsman bin Affan. Umar bin Khattab ngerti bahwa mereka sudah menikah, punya istri, punya anak. Tetapi yang lebih dipilih adalah bagaimana ketaatannya, bagusnya hubungannya dengan Allah, dekatnya hubungannya dengan Allah, agamanya, tanggung jawabnya, begitu. Tidak harus yang bujang. Apalagi secara minimal bujang-bujang yang siap nikah itu. Nah, tawarkan kepada non bujang yang sudah siap nikah. Nah, dimulai dari startnya dahulu barangkali. nah Nah ini menyampaikan sunnah loh sambil. Nah, jadi cara kita mendapatkan atau seorang istri mendapatkan suami yang baik atau suami mendapatkan istri yang bagus. Rasulullah SAW menyatakan untuk suami ini, Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi karena empat hal. Artinya apa? Biasanya laki-laki itu cenderung pada wanita karena empat hal. Lima liha karena wanita ini kaya. Kadang-kadang sekalipun sudah tua, cantik juga enggak misalkan. Tapi karena kaya, diambilnya. Ya, cenderungan lagi-lagi. Wali asabiha, karena kedudukannya di masyarakatnya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan, Badbar Pilihlah yang punya agama. Syukur kaya, punya agama. Kedudukannya bagus, punya agama. Ya, dia cantik, punya agama. Berarti intinya kembali kepada apa? Din, agamanya. Wanita yang sangat cantik kalau agamanya bagus semakin cantik, semakin kaya, semakin bagus kedudukannya. Jadi intinya dalam agama, sebagaimana dalam hadis yang sudah diterangkan di atas tadi, karena agama itu menjadikan seorang itu punya sifat amanah. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak amanah biasa mengingkari janji dan seterusnya, nilai agamanya minimal. Nah, Kata Nabi, Fakfar bidadin, pilih yang punya agama, taribat yada, nanti kamu akan beruntung. Ya. Jadi kalau pilihan, katakanlah dalam hal ini, dia memilih Esi dari ini betul-betul pertama perhitungannya agama, bagus akhlaknya, maka dia punya apa tafaul punya harapan besar ke depan istrinya akan menjadi istri yang salehah Istri yang bisa apa? Dijadikan teman hidup yang bagus, teman bermusyawarah yang bagus untuk membangun rumah tangga bersamanya, maka dengan itu dia sudah mengambil apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah SAW dalam hadis beliau menyatakan takhayyaru linutafikum Pilihlah oleh kalian, wahai laki-laki, untuk tempat benih-benih kalian. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim dari Aisyah Rasulullah SAW menyatakan, pilihlah oleh kalian wahai laki-laki tempat benih-benih kalian. Jadi jangan kemudian kita nawur katakanlah atau tidak menggunakan perhitungan agama yang benar di dalam kita memilih tempat benih yang kita harapkan dengannya kita mendapatkan keturunan yang yang baik. Kemudian maaf surah ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah di dalam memilih pasangan yang baik ini kita harus betul-betul hati-hati dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Janganlah kita menikahi wanita yang azaniyah, penzina. Janganlah kita menikahi wanita-wanita yang fasikah. Ya, hindari pergaulan bebas. Hindari pacaran. Sekalipun orang-orang para aktivis dakwah kadang-kadang mengislamisasikan pacaran. Pacaran Islam atau Islami Sebagaimana hal-hal yang lain sering biasanya dilabeli dengan label-label Islam. Padahal itu perkara yang dilarang keras oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Az-zani la yankiku illa zaniyah au musrikah. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين Penzina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali penzina perempuan atau wanita musyrikah. Masya Allah. Jadi bolehnya cuma dua. Laki-laki penzina tidak boleh menikahi kecuali wanita penzina dan juga wanita musyrikah. Sampai pasnya itu untuk wanita yang musyrikah. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanita penzina tidak boleh dinikahi kecuali oleh penzina yang semisalnya atau laki-laki yang musyrik Lalu Allah tegas menyatakan, "Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Hal itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Jangan dilanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal karena saya senang. Diperhatikan. Ya. Allah juga menyatakan, "Al-khabithatu lil-khabithin والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات Wanita-wanita yang jelek itu untuk laki-laki yang jelek. Dalam hal ini tentu Allah tidak bicara tentang fisik. Bukan. Tapi adalah akhlak moralnya. Wanita-wanita yang moralnya jelek itu pasnya untuk laki-laki yang bermoral jelek. Dan laki-laki yang bermoral jelek adalah untuk wanita-wanita yang bermoral jelek. Laki-laki wanita yang bagus untuk laki-laki yang bagus. Dan laki-laki yang bagus adalah untuk wanita-wanita yang bagus. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala al ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka terakhir saya pesankan kepada Dian dan juga Evi pertama adalah kalian ikhlas di dalam membangun atau rencana membangun rumah tangga kalian jadikan itu sebagai modal besar kalian di dalam mengarungi rumah tangga nantinya ikhlas itu merupakan hal yang sangat penting. Yang kedua, hendaklah kalian agungkan pada diri kalian berdua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadikan kalian eh, jadikan sunnah Nabi itu sebagai nasihat untuk kalian berdua dalam setiap hari kehidupan kalian. Dan setelah itu, maka tidak usah diperdulikan apa yang ada di luar dari sunnah tersebut. Ambillah sunnah, tumak ninalah dengannya, dan yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menolong ahli sunnah, orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hendaklah kalian menyadari akan kekurangan kalian berdua masing-masing, sehingga dengan dengan itu kalian mau saling menasihati dan mau menerima nasihat. Kemudian yang keempat, hendaklah di antara kalian memiliki sifat bisa dipercaya dan bisa memberi kepercayaan. Suami bisa dipercaya oleh istrinya, istri bisa dipercaya oleh suaminya, suami percaya sama istrinya, istri juga percaya sama suaminya. Kemudian yang kelima hendaklah kalian senantiasa bertawur, bekerja sama untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala baik di dalam zahir bersama orang banyak ataupun di dalam kesendirian kalian hendaklah kalian betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wasiat kami untuk kalian berdua hendaklah kalian waspadai perkara-perkara yang akan merusak atau memecah perjalanan rumah tangga kalian dari ucapan-ucapan manusia yang senang menyebarkan namimah atau fitnah atau barangkali dari akhlak-akhlak yang buruk yang menjadikan satu lari dari yang lainnya, suami enggan kepada istrinya, istri enggan pada suaminya karena akhlak yang buruk tadi, dan hendaklah kalian terapkan bagaimana kalian berbirrul walidain kepada kedua orang tua kalian dari kedua belah pihak, baik suami kepada ayah dan ibunya, juga kepada ayah dan ibu istrinya, demikian juga sebaliknya istri kepada ayah dan ibunya, dan juga kepada ayah dan ibu suaminya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menerima kebenaran dengan selapang-lapangnya, lalu berupaya untuk mewujudkan ke dalam kehidupan kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.